merasakan nikmat syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan terlebih kita memasuki hari pertama ibadah sahur nikmat yang tidak Allah berikan kepada agama lain dan hanya diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin

kepada putranya Nabi Isa alaihissalam dan Ismail alaihissalam dan terus menerus bermimpi Allah menata berdoa

tidak mau diberi arahan, dibimbing, diberi petunjuk, dituntun ke jalan yang benar oleh Nabi ini. Bahkan nabi-nabi tersebut dibunuh, dicaci mati. Maka Allah menyebutkan di sini wa amara dan ada orang yang kikir dan merasa lucu إرادة Kisah ini populer di dunia barat ada istilah nama John. Padahal itu adalah dari Yohanes. Dan itu adalah dalam Islam disebut sering diistilahkan dan dipanggil dan di Al-Quran dilafalkan oleh Allah Subhanahu Wa dengan sebutan Yahya, yakni Nabi Muhammad. Ketika rasa Sehingga kepala dengan peristiwa terjadi di Iya. Tentu kita pastorear